Tidak ada ciptaan yang lebih sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita kenikmatan sehat kenikmatan akan agama yang kita peluk ini kenikmatan di mana saat ini kita bisa hadir kita bisa kembali dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar demi meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita untuk berbahagia. Kita bergembira karena kita digolongkan orang-orang yang haus akan ilmu demi kualitas ibadah kita demi menyongsong kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala demi bekal yang akan kita hadapkan di hadapan Allah taala. Kembali saat ini kita akan lanjutkan tentang syahadatu Allah Tentang syahadat kita ya, la ilaha illallah. Sekarang babnya la ilaha fil wujudi illallah. La ilaha illallah dalam pembahasan akan sebagian orang memanakan kalimat al-kalimah tayyibah dengan kata-kata la ilaha fil wujudi illallah La ilaha illallah di makna la ilaha fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada ilah, tidak ada makhluk yang disembah. Fil wujud yang ada. Ya, tidak ada ilah sekal, tidak ada Tuhan sama sekali. Yang ada yang berada di muka bumi ini illallah kecuali Allah. Ada sebagian dan mungkin mayoritas dari kaum muslimin memanakan kalimat thayyibah la ilaha illallah bimana la ilaha fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benarkah makna yang seperti ini? Ya tidak ada Tuhan selain Allah itu. Ya makna apa? Makna ringkasnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Tuhan ini tidak ada, Tuhan itu tidak ada ya tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. dijelaskan dalam kitab ini atau jihadul islamiyah ya rasail atau jihadul islamiyah li islahil farq wal mujtama dijelaskan dalam kitab risalah risalah bimbingan islamiyah untuk perbaikan individu dan masyarakat ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainul dikatakan ada tafsir yakni penjelasan ini tentang la ilaha fil wujudi illallah tentang tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah at-tafsir yang se seperti demikian itu khairu sahihin tidak benar tidak benar lil asbabil adiyah kenapa tidak benar ada beberapa sebab Takkan bahas sebab-sebab kenapa eh, mana akan la ilaha illallah la tidak ada Tuhan selain Allah kenapa tidak benar Memang kalau dalam sisi bahasa lainnya termasuk dari amalannya amalan inna Menasokkan isim dan merofakkan khobar gitu. Nah ini masuk lanafiyali jinsi yakni meniadakan semua jenis ya jenis Tuhan itu di, jenis sesuatu itu ditiadakan ini uh, fungsi la di sini. Di antaranya cirinya la isimnya la, yakni apa yang jatuh setelah la itu nakiro nasok tidak boleh ditanwin ya la ilaha ya seharusnya kan karena apa nakira ini dibacanya apa la ilaha kan gitu ya ini tidak boleh kenapa ya inilah la nafiyah li jinsi amalannya seperti amalan inna innallaha innallaha ghafurur rahimun Allah nasab ya fathah innallaha ya boleh innallahu ya, ya boleh haram ya haram derajatnya sampai kalau dibaca innallahu haram innallaha ghafurur rahim ghafurur rahim wajib seperti itu wajib doa nah la ilaha fil wujudi tidak ada ilah sama sekali illallahu kecuali Allah ada beberapa sebab kenapa mana yang seperti itu salah pertama sesungguhnya alihah Al-aliha al-ma'buda Sesungguhnya Tuhan-Tuhan Al-ma'buda yang disembah ya, Yang disembah oleh manusia Min dunillahi Dari selain Allah Kafiratun Banyak Ya kan? Tuhan, Tuhan selain Allah pada hakikatnya itu banyak Tuhan Maknanya apa yang disembah? Yang disembah manusia ini banyak apa tidak? Banyak apa tidak Pak? Banyak. Kita lihat orang-orang Hindu, ya orang orang Hindu di India, orang-orang Hindu yang ada di Pulau Dewata. Apa yang mereka sembah? Ya butunal baqarah mereka menyembah bakor sapi maka sapi ini kedudukannya sebagai al-ilah indah. sapi ini sisi mereka ilah Tuhan sana dimuliakan Tak boleh ada seorang pun membunuhnya Tak boleh ada seorang pun melukainya menyiksanya Tuhan tidak boleh jadikan korban. Kita umat Islam jadikan korban. Mayoritas manusia memakan dagingnya, kecuali orang-orang yang beragama Hindu. Ada ilah ya nasar ya'buduna Isa. Orang-orang Nasar, Nasrani menyembah siapa? Isa disembah. Maka Isa manzilat manzilatul ilah indahum. Isa kedudukannya sebagai Tuhan mereka, Tuhannya Nasar. Wa ba'dul muslimin ya'budunal amwat. Orang sebagian kaum muslimin kita tidak menafikan menyembah orang-orang yang telah tiada. Menyembah menghambakan dirinya kepada orang-orang yang telah tiada. La siyamal al anbiya wal auliya. Ya, lebih-lebih para nabi dan para wali mereka kultuskan. Haitsu yad'unahu min dunillah. Di mana mereka berdoa kepada para nabi, para kekasih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghitsu nabihim. Mereka mohon pertolongan kepada para nabi. Mereka mohon, mohon pertolongan kepada para wali. Lihat saja di Masjidil uh, An-Nabawi ya. Al-Haram An-Nabawi Banyak orang-orang yang berdoa tidak hanya sekedar mengucapkan salam tapi berdoa. Tapi alhamdulillah sana dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya orang-orang yang muwahhidu yang mengesahkan Allah, yang bertauhid sehingga dicegah, sehingga dilarang. Cukup kepada Nabi para sahabatnya mengucapkan apa? Salam, bersolawat sesuai perintah, ya sesuai perintah. Kita umat Islam berjalan harus sesuai perintah, sesuai rambu-rambu. Jangan sampai kita terjatuh. Lianna Rasul, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam Yaqul berkata ad-du'a'u wal ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hasan hasan sahih. Doa itu ibadah. Doa ibadah. Doa kepada nabi, kepada para wali. Tidak boleh karena ini bentuk ibadah. Maka ibadah ini murni harus kepada Allah seperti kita sholat tidak boleh ada di situ apa wasilah-wasilah lain selain Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang ta'addudil ilah al-mawjudah. Qauluhu ta'ala ya dalil yang menunjukkan bahwasanya Tuhan Tuhan ya selain Allah ini kenyataannya ada Tuhan Tuhan selain Allah kenyataannya ada firman Allah dalam surah Hud ya surah yang ke-11 ayat 101 surah 11 ayat 101 wa ma dzalamnahum wala walakin zalamu anfusahum fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah wa ma zalamnahum tidaklah kami mendolimi mereka tidaklah kami mendolimi mereka manusia walakin akan tetapi manusia itu dolamu anfusahum menggolimi diri-diri mereka fama agnat anhum alihatuhum maka Tuhan-Tuhan mereka itu tidak mampu memberikan kecukupan kepada mereka akan kebutuhan-kebutuhan mereka maka Tuhan-Tuhan mereka ya kan Tuhan-Tuhan Allah sebutkan sendiri bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka ada Tuhan ya yang tidak bisa memberikan kecukupan kepada mereka allati yad'una min dunillah yang mereka seru yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan sehingga mereka berbuat dolim terhadap diri-diri mereka sendiri dengan apa kezalimannya? Meminta, memohon kepada selain Allah. Ini bentuk kezaliman. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ya, surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 28. Falaula nasarahumul ladinat takhudu min dunillah Urbanan aliha Andekan Maka tidaklah mungkin Orang-orang yang Mereka menjadikan sesembala, sesembahan selain Allah itu yang mereka jadikan pendekatan ya mereka dekatkan diri mereka ya sebagai ilah tidak akan mungkin mampu menolong mereka tidak akan mampu menolong orang-orang yang menjadikannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan mereka. Mereka mendekatkan dirinya, menghultuskan dirinya kepada sesembahan-sesembahan Memohon kepada orang-orang yang dianggap wali. Sekarang kan lagi ngetren, iya kan? Tren wali-wali. Siapa wali-wali? Ya jelas ya sudah meninggal. Iya kan? Yang dianggap wali itu orang-orang sudah meninggal. Kenapa saya katakan dianggap? Iya karena tidak ada hujah, tidak ada penjelasan, tidak ada dalil satupun yang menegaskan bahwasanya mereka wali. Iya kan? Tidak boleh mengklaim seseorang sebagai wali ini wali. Dari mana dia tahu? Kalau Allah jelas, ya, karena Allah yang menciptakan manusia, jelas. Bahwa Nabi yang menyebutkan jelas. Karena apa? Dari wahyu Allah. Nah kalau kita tidak berhak, tidak layak, tidak patut kita mengatakan ya mengklaim menghukumi seseorang itu sebagai wali Allah dari mana? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahu lahum Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah mereka orang-orang yang tidak ada takut dan mereka tidak bersedih hati dan mereka bertakwa. Nah, karakteristiknya bertakwa. Ya. Melaksanakan syariat. Intinya wali Allah itu melaksanakan syariat. Lah apakah sudah wali Allah boleh kita berdoa kepada mereka. Ya tidak boleh, tetap tidak boleh. Kecuali mereka masih hidup. Ya. Kita tawasul minta doanya. Lah ini tawasul masuk. Seperti para sahabat minta kepada siapa? Al-Abbas. Kapan? Sepeninggal Rasulullah. Bukan minta kepada Rasulullah. Tidak ada ada riwayat satu pun para sahabat meminta kepada Rasulullah. Tapi minta kepada siapa? Al Abbas. Ya, sepeninggal Rasulullah. Jadi intinya ada Tuhan Tuhan yang disembah umat manusia. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa kaumnya? Banu Israel. Ya. Banu Israel. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf. Surah yang ketujuh ayat 138. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun Al-A'raf 138 Wajawazna bani Israel al-Bahr Kami lewatkan ya Bani Israel al-Bahr Menyeberangi Kami seberangkan Bani Israel al-Bahr Setelah menyeberangi bahar Fa'atau lalu Bani Israel ini menjumpai ala qaumin suatu kaum ya yakufuna yakufuna ala asnamin yang mereka sedang beribadah etika ya etika ini uh, beribadah mengkhususkan akan tapi tidak kepada Allah memfokuskan kepada siapa ala asnamin kepada berhala-berhala lahum yang mereka miliki ada patung-patung banyak Bani Israel setelah menyeberangi bahar ya terbebas dari kejaran Fir'aun menemui kaum yang mana kaum ini pada khusyuk pada serius menyembah berhala-berhala mereka menyembah patung-patung mereka kalau maka Bani Israel ini tertarik, takut, oh, bisa fokus, bisa khusus ada di hadapannya benda yang untuk dia beribadah kepada. Bisa bikin fokus, khusus. Seperti juga zamannya apa di masa-masa sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya orang-orang Quraisy -orang itu tertarik dengan sesembah Syam Amr bin Luqman ketika safar ke negeri Syam lihat di sana orang pada menyembah berhala tertarik Amr bin Luqman ini penghulunya orang Quraisy pada waktu itu dibawa ke Makkah taruh di sisi Ka'bah akhirnya orang-orang pada tertarik bikinlah berhala-berhala akhirnya sekitar Ka'bah penuh dengan berhala jadilah mereka orang-orang yang menyekutukan Allah lupa dengan agama yang dahulu mereka pegang yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhapus dengan adanya berhala-berhala apa? karena tertarik merasa uh lebih khusus dengan ada objeknya itu lebih khusus nyata oh ini Tuhan padahal Tuhan bikinan sendiri bayangkan tidak logika ya kalau kita pikir secara akal jelas tidak masuk akal oh Tuhan kok dibikin sendiri dibuat sendiri tentunya lebih hina ya daripada pembuatnya tapi karena pembuatnya membuatnya yang lebih hina berarti pembuatnya lebih hina lagi daripada yang bukan mengerikan itu asal aslinya jelmaan daripada jin yang mereka mungkin dari hasil meditasi wah berhalanya lo ngeri ya keluar malam-malam di hadapan kita berhala ada apa tariknya ngeri dengan wajah yang sangat wah apa tidak takut kita andaikan berhala-berhala itu menjelma makhluk itu ngeri setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun seharusnya mereka bersyukur bertambah ibadahnya taat kepada Allah tapi tidak terpengaruh dengan sesembahan suatu kaum yang mana mereka menyembah berhala-berhala Intinya apa? Ada Tuhan-Tuhan yang disembah kaum itu. Sampai saat ini pun kita menyaksikan Nasoro apa yang disembah, Yahudi apa yang disembah, Hindu, Buddha apa yang disembah. Tuhan kan? Itu Tuhan mereka. Berarti Tuhan hakikatnya Jadi kalau tidak ada Tuhan sama sekali, ini jelas salah. Oh, tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah. Berarti Tuhan itu Allah. Oh, berarti orang Nasrani itu hakikatnya menyembah Allah karena tidak ada Tuhan. Yahudi menyembah Allah. Buddha Hindu menyembah Allah. Apa? Karena hakikatnya tidak ada Tuhan. Mana dalilnya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah. Berarti hakikatnya mereka menyembah Allah. Tuhan ini satu maka dibantah dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ada Tuhan ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum dan itu semua dibatalkan dalam agama ini surah Al-Hajj ya surah Al-Hajj surah yang kedua-dua ayat 62 surah 22 ayat 62 Zalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dzalika bi anna Allah demikian itu dengan sesungguhnya Allah huwal haqq dia yang benar dia zat yang paling benar wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dan sesungguhnya apa apa yang mereka sembah dari selain Allah selain dia huwal batil dia sesembahan yang batil batal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ibadah-ibadah menyembah manusia sekalipun menyembah para malaikat ya makhluk yang disucikan oleh Allah terbebas terhindar dari segala noda dan dosa dari perbuatan maksiat tetap kalau di, seseorang menyembah mereka maka yang demikian itu adalah apa sesembahan selain Allah dan itu batal maka menyembah selain Allah hukumnya musyrik kafir ya intinya menyembah selain Allah itu hukumnya musyrik kafir Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum Jadi tidak benar kalau ada orang memanakan la ilaha illallah dengan makna la ilaha fil wujudi illallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Apa makna yang benar? La ilaha illallah. Makna yang benar itu adalah la ilaha ya illallah la ahada la ahada yastahiqul ibadah la ahada yastahiqul ibadata fil wujud illallah tidak ada satupun yang ada di alam semesta dari Tuhan-Tuhan itu yang berhak disembah yang berhak sembah kecuali Allah yang berhak disembah itu siapa? Allah La ilaha hakul illallah. Tidak ada Tuhan yang hak. Itu makna praktisnya. La ilaha hakul illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tuhan salah banyak. Ya. La ilaha hakul illallah. Nah, jadi sepakat ya. Tuhan pada hakikatnya banyak Mana tidak ada Tuhan sama sekali tidak benar ya Mana yang benar la ilaha hakun ada khobarnya yang dibuang la ilaha itu isim ilaha itu isimnya isim la la nafiyah dia itu membutuhkan khobar ya membutuhkan khobar yang menghabarkan akan ilah La ilaha hakun Tidak ada ilah yang benar Itu benar ilallah Kecuali Allah Ya, paham ya? Itu makna yang benar Tidak ada Tuhan yang benar diibadahi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi sebagian kelompok memanakan ya la ilaha illallah di antaranya la khaliq la khaliq illallah tidak ada pencipta nah ini termasuk syubhat juga yang kita sekalian harus mengetahui pertama la ilaha fil wujud illallah la ilaha maujudun illallah tidak ada Tuhan ya tambah salah juga ya maujud ini diadakan tidak mungkin Allah diadakan ya apa salah kaprah dari sisi bahasa sangat salah ada lagi memaknakan dan ini kita harus tahu untuk uh, membantah ya atau kita tidak sampai walaupun kita tidak membantah tapi kita tidak kena syubhat ada orang memanakan la ilaha la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dimanakan la khaliqa illallah tidak ada yang menciptakan tidak ada sang pencipta kecuali Allah seakan-akan benar ya iya kan tidak tapi ada sebuah di sini ya ada sebuah maknanya la la khaliqa illallah di antara juga la wala raziqa illallah Ada orang yang berkeyakinan orang kalau sudah meyakini hal yang demikian itu menjadilah dia muslim. Ya, perhatikan. Orang yang sudah berkeyakinan bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan maka menjadilah dia mukmin beriman sekalipun dia berdoa selain Allah yang penting apa keyakinan nah ini subhannya tidak apa-apa kita yakin Allah yang mengatur Allah yang memberikan rezeki Allah yang menciptakan ketika menyembah selain Allah berdoa berdoa saya Allah misalnya ya Rasulullah ada nggak orang yang mengatakan ya Rasulullah ya akan ada ya apa istilah syair-syair pujian seperti itu ya ya Rasulullah ya Habibullah Alfini tolonglah kami ya Habibullah ya Rasulullah Alfini tolonglah kami ini parah tambah ya syirik besar minta langsung kepada Rasulullah ya Jilani ya siapa Jilani Syekh Asyik ah, Abdul Qadir Al Jilani yang benar al, apa Jilani ya. daerah Jilani ya Jilani Isfini wahai Abdul Qadir Al Jilani Isfini sebutkan aku ah, syirik apa tidak syirik kenapa berdoa kepada selain atau bernada beribadah dengan menghadap kubur mereka tawaf di sisi kubur banyak sekarang ya orang-orang yang dikultuskan yang dinisbatkan kepada cucu-cucu Nabi bangun begitu megahnya kuburan-kuburan mereka diakui kuburannya para awliya Allah sembah tawaf di sisi kuburannya Nah demikian itu menurut sebagian orang tidak mencederai akidah mereka tidak mencederai kalimat la ilaha illallah nah kita nah, jeda dulu itu dikumandangkan <clears throat> assured untuk kita berdoa kepada selain Allah. Yang penting apa? Kita meyakini tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Yang penting itu. Nah kalau seperti ini keyakinannya persis apa yang diyakini orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu bukan berarti mereka tidak percaya adanya Allah Bahkan mereka meyakini Tuhan yang mereka sembah itu Allah. Tapi kenapa? Dan kenyataannya mereka menyembah selain Allah. Orang jahiliyah, ya kafir Quraisy di saat itu yang didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Mereka menyembah Berhala-berhala itu tujuannya apa? Nanti kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang makna la raziqa ilallah, la khaliqa ilallah. Allah Subhanahu wa taala dan ini sebagai bantahannya terhadap orang-orang yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Allah berfirman dalam surah Yunus ya surah Yunus surah 10 ayat 31. Qul may yarzuqukum Qul may minas samai wal amman yamliku sam'a hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah afala tattaqun katakan Muhammad kepada siapa orang-orang kafir Quraisy tanya mereka man yarzuqukum minas samai wal ard siapakah yang memberikan rizki loh ya siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi amai yamliku sam'a wal absara siapakah yang memiliki yang memberikan pendengaran dan penglihatan yang menguasai pendengaran dan penglihatan yang diberikan kepada manusia wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup dari orang yang mati dan orang yang mati dari orang yang hidup wa may yudabbirul amra dan siapakah yang mengatur segala urusan apa yang dikatakan oleh orang musyrik satu Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah yang mengatur Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi Allah memberikan pendengaran penglihatan Allah mengeluarkan yang mati yang hidup dari orang mati dan sebaliknya Allah yang mengatur urusan Allah mereka yakini Fakul afala tatakun Maka kata Muhammad Maka tidakkah kau berakan bertakwa Sudah mengerti Sudah tahu Tapi tetap Menyembah selain Allah Ini orang musyrik ditanya Jawabannya seperti itu Mengaku yang mengatur alam semesta Allah yang memberikan rezeki Allah memberikan penghidupan Allah Mem menghidupkan orang yang mati Allah Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum itu orang musyrik yang dimaksud menyembah selain Allah ya menghambarkan selain Allah bukan berarti mereka Tuhannya tidak Allah mereka mengakui Allah cuman apa yang jadi masalah mereka jadikan perantara selain Allah itu yang jadi masalah siriknya mereka itu di situ nah ini termasuk sirik besar ternyata ya mereka kalau ditanya kamu menyembah berhala-berhala itu tidak mereka tidak akan mengatakan menyembah berhala-berhala itu tidak mau mereka menyembah Allah mereka memohon kepada Allah karena apa mereka yakin bahwa yang memberikan rezeki itu siapa Allah yang mengatur siapa Allah kenapa menyembah berhala-berhala tersebut berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Allah tegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar. Surah yang ke-39 ayat 3. Walladzina اتخذوا min dunihi awliya ma na'buduhum illa ليقربونا ila Allah ini perkataan mereka Allah yahkumu bainahu fima hum fihi yakhtalifun Allah la yahdi Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar walladzina takhadhu min dunihi awliya dan orang menjadikan selain Allah penolong Orang-orang yang mengambil menjadikan sesembahan selain Allah Jadikan penolong-penolong kekasih mereka Mereka mengatakan mana buduhum Kami tidak menyembah wali-wali tersebut Kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut Mana buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfah kami tidak menyembah mereka kecuali liyukarribuna kecuali agar berhala-berhala tersebut wali-wali tersebut mendekatkan kami kepada siapa Allah karena kami merasa dirinya banyak dosa banyak maksiat perlu wasilah perlu ada jadikan pendekatan sebagai bentuk kurban kepada Allah. Siapa yang jadikan wali-wali? Wali-wali siapa yang sudah meninggal yang menurut menurut anggapan mereka persepsi mereka sebagai wali? Hmm. Atau berhala-berhala yang mereka buat. <clears throat> jadikan wasilah. Jadi sebatas membuat wasilah, perantara, wasitok antara dia dan Allah jadikan perantara agar mendekatkan dirinya kepada Allah <clears throat> dengan sedekat-dekatnya itu orang-orang musyrik <clears throat> Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum keputusan antara mereka pada apa-apa yang mereka di dalamnya berselisih. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk orang yang dia itu berdusta lagi kafar. Ikhwani fiddin ya Allah wa iyyakum jadi kesyirikan mereka itu menjadikan selain Allah ini apa? Syafi' ya, perantara. Ya, syufa'a. Ya, pemberi syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu wasilah. Ya, mereka jadikan perantara. Wasit. Ya. wasitok penengah antara dia dan Allah jadi tidak menyembah Allah langsung padahal doa ini merupakan ibadah yang sejujurnya langsung kepada Allah iya karena budu, wa iya karena ta'i kepada Allah hanya kepada Allah kami menyembah hanya kepada Allah kami mohon pertolongan Rasulullah memberikan apa nasihat kepada Ibnu Umar ketika masih kecil ya idza sta'anta fasta'in billah idza idza sa'alta fas'alillah ketika mohon mohon kepada siapa Allah wa idza sta'anta ketika mohon pertolongan mohon kepada siapa fasta'in billah enggak ada Rasulullah memberikan apa menjelaskan nasihat mohon pertolongan kalau kamu mohon pertolongan kalau engkau meminta sesuatu carilah perantara lewat wali-wali nggak ada kan ya ada apa ada nggak ada ya kan ini demi adalah rangka apa membebaskan umat manusia dari kesyirikan apalagi langsung ya tanpa perantara tanpa sudah tidak percaya kepada Allah mungkin orang-orang hidup Buddha menghambakan diri kepada Bapak kesirikannya melebihi itu orang yang sudah tak percaya sama Allah wah adanya Allah sudah tidak percaya yang sirik seperti itu tidak ada pengampunan ya yang menjadikan wasilah maka kita harus waspada harus kita benar-benar memurnikan penghambaan diri kepada Allah sekecil apapun ya tali sandal putus ya sekalipun tali sandal hilang minta pada siapa seremeh apapun minta kepada Allah sehotnya bagaimana bentuknya bagaimana terserah kita doa ini bebas ya tidak sesuai dengan apa yang Nabi bawa biasa ucapkan karena Nabi tidak tahu istilahnya kebutuhan kita masing-masing terserah kita apa hilang, kita buta apa selama tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariat dan ya tidak apa minta apa bang? minta mobil, tidak ada tapi memerintahkan dia kan? mobil tapi punya rumah tidak ada doa bin apa ya Allah Allah ya, baitan ya wasi'an jamila ya Allah berikan rezeki berikan rezeki pada kami rumah yang luas wasi'an wa haulahu hadiqah di sekitarnya ada hadiqah ada kebun jamilatan yang indah ada ada karena dekat kita mau minta ya ada apa-apa ya tidak tidak mengapa tapi intinya yang kita minta itu hendaknya yang akan memberikan keberkahan dalam hidup kita jadi la khaliqa illallah la raziqa ilallah ini sama dengan keyakinan iktifatnya orang-orang musyrik sama ya mereka meyakini sang pencipta Allah orang musyrik jahili yang diperangi oleh Rasulullah yang Rasulullah diturunkan di negeri tersebut di jazirah yang tersebut di mana di situ sekitarnya orang-orang pada menyekutukan Allah bentuk penyekutuannya terhadap Allah seperti itu menjadikan berhala-berhala sebagai apa wasilah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah mana buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa dengan sedekah itu kesyirikan mereka Ikhwani fiddin azaliyallahu wa iyyakum. Lah itu bentuk kezaliman. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian, membersihkan akidah kita, ibadah kita benar-benar harus kita perhatikan dan kita telah belajar tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.